Kemudian kita pindah pada ayat 221. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum." ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Artinya secara kurang lebih dengan komentarnya sekali Allah SWT mengatakan kepada kita kaum mukminin, "Hei kaum mukminin, janganlah kamu sekalian mengawini perempuan-perempuan yang musyrikah sampai mereka itu beriman dulu kepada Allah dan hari kiamat. Seorang hamba perempuan, hamba sahaya perempuan yang beriman pada Allah dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia di sisi Allah dari satu perempuan bangsawan tetapi musyrikah Walaupun kalian merasa tertarik dengan orang musyrikah karena ke keindahan wajahnya, karena harta bendanya dan apa yang menyebabkan Anda tertarik kepadanya, baik pangkatnya atau kedudukannya dan sebagainya. Dan jangan kamu mengawinkan orang-orang musyrikin yang laki-laki kepada anak-anakmu perempuan atau istri-istrimu atau atau perempuan-perempuanmu yang beriman. Sampai orang-orang musyrikin yang laki-laki ini beriman pula kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seumpamanya kalian mengawinkan anak-anak atau perempuan-perempuan yang ada di dunia mukminin ini, mukminat ini dari seorang hamba sahaya tetapi beriman, lebih baik daripada kamu mengawinkan mereka kepada orang-orang perdeka tetapi musyrik betapapun kamu kagumi gagahnya seperti orang Amerika, orang Luxembourg, gagah, bagus, tinggi, putih. Walaupun begitu, maka seorang hamba kulitnya hitam lebih baik dari mereka kalau ini beriman. Sebab mereka itu akan mengajak kamu masuk neraka. Dan sedang Allah mengajak kamu untuk berbuat amal-amal yang baik yang memasukkan kamu ke surga. Ini maksud ayat tadi itu. Sekarang sebab turunnya ayat ini. Tapi sudah jelas ya. Bahwa Allah SWT tidak membolehkan seorang mukminah dikawin eh, seorang eh, mukminin laki-laki kawin dengan orang musyrikah, perempuan musyrikah. Kendatipun dia itu cantik seperti perempuan-perempuan daripada barat yang semua bangsa kita dan bangsa-bangsa di timur tengah itu kagum kalau melihat itu lalu mengawini. Jangan. La tankihul musyrik, la tankihul wa la tankihul musyrikat hatta yu'minna sampai mereka itu betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini adalah seorang sahabat bernama Marfid Ibnu Abi Marfid Al-Ghanawi yang tadinya membawa orang-orang tawanan dari Mekah ke Madinah. Tetapi ini orang mempunyai satu tunangan di zaman jahiliyah ada hubungan ya kasih sayang dengan seorang perempuan namanya anak anakan itu sebetulnya ini anama juga dipakai di zaman sekarang ada satu perempuan namanya Anneke jadi mau Belanda juga memakai nama ini tapi ini asalnya dalam bahasa Islam bahasa Arab anak ini Indomaret mempunyai konco perempuan namanya anak. Lantas waktu dia kebetulan pergi diutus ke Mekah, ketemu itu perempuan. Dia bilang, ayo kita duduk-duduk. Kata Marsik, maaf. Saya sekarang ini dalam agama, eh, masuk agama Islam yang mengharamkan saya duduk dengan perempuan secara khalwat. Artinya saya tidak boleh menyendiri menurut hukum agamaku. Dulu-dulu, sekarang-sekarang. Ini perempuan tidak kehabisan pikiran. Dia bilang, kalau begitu sudah kawinan aku. Kalau begitu, ya. Tetapi saya mau musyawarah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ada teman perempuan namanya anak masih musyrikah masih menyembah arca dia mengajak saya untuk duduk menyendiri seperti biasanya. Lalu saya tolak dengan alasan agama Islam menolak itu, melarang itu. Tapi dia lantas mengatakan, kau inilah aku kalau begitu. Kalau saya minta pendapatmu, maka turun ayat ini. Wala musyrikina hatta wala musyrikati hatta yu'min. Jangan kau nikah sampai dia masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam, jangan kau nikah. Masyarakat muslimin tentu Anda akan tanya, kenapa? Sebab perempuan yang tidak mempunyai agama. Maka agama ini orang perempuan mudah untuk berbuat sesuatu yang tidak akan menstabilkan rumah tangga. Yang akan mengacau rumah tangga. Sedang perempuan adalah perempuan dengan tabiat perempuan tidak bisa berubah. Perempuan itu emosional. Kalau yang datang kepadanya itu mulutnya atau pandai berbicara, bisa juga menarik. Kalau dia ada iman kepada Allah dan hari kiamat, ini sudah jaminan bahwa dia itu percaya pada Allah. Kalau percaya pada Allah, dia percaya bahwa Allah itu melihat dia. Ini menyebabkan dia teguh. Tapi kalau perempuan musyrikah, tidak ada satu yang melarang dia. Sebab dia agamanya tidak jelas. Agamanya adalah tersimpul dalam beberapa batu kecil arca atau satu kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya lebih mirip kepada animisme. Ini perempuan tidak bisa dijadikan istri. Yang kedua, ada riwayat lain yaitu yang mengenai Ibnu Abbas. Kan Allah SWT menyebut amatun mu'minatun. Ini sebabnya Abdul uh, eh, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ayat ini sebagian sepenggal dari ayat tadi turun atas Abdullah Ibnu Rawaha. Salah seorang sahabat mempunyai budak sahaya perempuan hitam Lalu satu waktu dia marah. Entah karena apa itu budak perempuan ditempilingi sama dia. Habis ditempilingi dia sadar dia menyesal. Dia tidak tahu dia berbuat apa. Dia pergi kepada Rasulullah SAW. Dia ceritakan ya Rasulullah, saya tadi baru saya marah kepada amah, yani budak sahaya saya, dan saya pukul. Ya Abdullah, apa itu perempuan itu? Apa? Apa agamanya? Agamanya ya Rasulullah dia muslimah, dia puasa, dia sholat dan dia kalau wudhu itu sempurna wudhunya dan dia menyak ma, bersyahadat an la ilaha illallah dan engkau adalah rasulnya lalu dia bilang ya Abdullah hadhihi mu'minah ini mu'minah lalu dia bilang demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran sekarang aku akan merdekakan dia dan aku akan kawin dia tebusannya dia dimerdekakan itu budak sahaya. Sesudah dimerdekakan, dikawin oleh Abdullah bin Rawaha. Dan sesudah dikawin oleh Abdullah bin Rawaha, dikritik oleh kaum muslimin. Wah kau kok kawin dengan seorang kulit hitam dan budak, bekas budak apa. Dia bilang jangan, ini ada sejarah. Dan sejarahnya bagi saya adalah merupakan lebih banyak tebusan dosa Dan saya bangga dengan perempuan ini. Maka turun ayat wala amatun mu'minatun khairun min min apa tadi itu? Eh, wala wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Daripada engkau dapat yang musyrikah lebih baik ini saudara. jelas-jelas di sini uh, kita akan melanjutkan tentang adanya hukum tentang hal ini. Yaitu Islam menitik beratkan tentang iman. Kemudian akhlak. Dan bukan kecantikan. Bukan harta. Bukan keturunan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam "La tankihun nisaa li husnihinna, fa'asa husnuhunna an yurdiyahun, wa la tankihuhunna ala amwalihinna, fa'asa amwaluhunna an tutghiyahunna." وأنكحوهن وانكحوهن على الدين ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل Kamu jangan kawin perempuan karena cuma kecantikannya saja. Jangan barangkali kecantikan itu nanti akan menjerumuskan engkau dan menjerumuskan dia. Dan jangan kamu kawin perempuan karena hartanya. Mungkin hartanya itu akan menjadikan perempuan itu lebih sombong. Dan tapi kamu kawini perempuan itu atas dasar agama. Ada din. Perempuan yang hitam, gelegam. Tetapi dia uh, kharqa. Perempuan budak, bodoh, hitam, lebih akmal di sisi Allah daripada seorang perempuan yang cantik tetapi tidak beragama. Ini ada satu dapat kita sa kita apa namanya kita sadur daripada ayat tadi. Yang kedua sudah dengan sendirinya maufirah keampunan Allah sebelumnya masuk surga didahulukan oleh itu. Karena itu mereka Allah SWT mengatakan orang-orang yang kafir mengajak kamu masuk neraka. Percayalah kamu kalau ini ayat hari ini malah lebih merupakan satu ayat yang aktual. Satu ayat yang seperti untuk zaman ini. Coba orang-orang kafir sekarang melepaskan pemuda-pemudanya untuk mancing-mancing gadis-gadis muslimat atas dasar asmara. Dan segera banyak seperti mana yang saya sebutkan dalam pengajian minggu yang malam berkemis yang lalu. Jadi hati-hati, ulaika yad'una ila nar. Wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi Mereka itu adalah orang-orang bangsanya orang kafir dan musyrik akan mengajak kalian masuk neraka, mengawini anakmu, mengawini eh, kakakmu, mengawini adikmu, merayu merayu sampai mereka ditarik kepada agama Kristen atau agama jahiliyah masuk ke neraka. Memang itu dimasukkan dalam salah satu rencana internasional. Jadi kita tidak boleh berbuat seperti kita tidak mengerti. Kita harus mengerti dari apa yang tertulis di seluruh majalah-majalah dunia dan pertemuan-pertemuan mereka itu di seluruh dunia. Jadi sekarang ini maghfirah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah ayat uh, ya, sesudah itu tadi itu. Sudah dengan sendirinya bahwa maghfirah ini didahulukan. Karena itu Allah SWT mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin Ya. Jadi Allah mereka itu mengajak kita kepada neraka, sedang Allah memanggil kita untuk berbuat baik dan memasukkan kita ke surga. Yang keempat, dari ayat ini ada disebut amah abd, mukminah musyrikah, dan jannah nar. Pada dalam ayat ini nanti merupakan satu pilihan. Kamu pilih yang mana? Ada budak, ada musyrikah. Tapi ini mukminah musyrikah, mukminah musyrikah. Dan musyrik mukmin yang lagi. Jannah nar. Ini merupakan satu seperti challenge, seperti tantangan selalu untuk kita pilih. Dan harus hati-hati dalam memilih. Sebab Allah menyebut jannah neraka. Siapa yang mengajak kita masuk neraka? Mereka, al-musyrikun. Hati-hati dari mereka. Walaupun hal-hal semacam ini pada akhir-akhir sekarang sudah merupakan suatu mode. Karena itu pada malam ini saya harus berbicara juga tentang bagaimana hukumnya kita nikah dengan orang-orang nasor. Ini pertanyaan sudah diajukan di mana-mana. Bagaimana hukumnya kita kawin dengan perempuan-perempuan nasor? Kalau Allah SWT mengatakan dan jangan kamu menikahkan orang-orang yang musyrik sampai masuk Islam sampai masuk mereka beriman sudah jelas larangan total. Tapi bagaimana tentang Nasoro? Tentang Nasoro ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Nasoro yang asli, yang orisinil itu Nasoro Tawahid. Nasoro yang tidak tersisipkan di dalamnya syirik tapi Nasoro yang ada sekarang justru mengatakan Allah itu tiga. Jadi mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Hukum Islam mengatakan, ada yang mengatakan karena mereka itu begitu, maka Islam melarang mereka mengawini perempuan-perempuan seperti itu. Karena itu Ibnu Umar mengatakan saya mengharamkan mengawini orang-orang perempuan kita dia jadi Yahudi dan Nasoro sama saja jadi kalau Allah subhanahu wa kalau Ibnu Umar ditanya bagaimana Ibnu Umar pendapatmu tentang orang kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani Ibnu Umar menjawab haramallahu ta'ala al-musyrikat ala al-muslimin dan saya kata Ibnu Umar saya tidak pernah mengerti atau tidak pernah tahu syirik yang lebih besar daripada seorang eh, bahwa Tuhannya adalah Isa. Saya belum pernah kenal satu orang musyrik lebih daripada seorang perempuan jelita mengatakan Tuhanku Yesus. Itu musyrikah. Begitu pendapat Ibnu Umar. Dan yang pro pada mazhab ini adalah Zaidiyah dan Imamiyah, mazhab Imamiyah Ja'fariyah. Jadi Syiahnya Khomeini mengharamkan batalnya. Tapi jumhurul ulama dari ahli sunnah mengatakan e, hal itu tidak menyangkut musyrikat. Orang-orang yang ahli kitab Nasoro dan eh, perempuan-perempuan Yahudi itu tidak masuk musyrikah sebab mereka dibedakan oleh Allah, dipisahkan. Dalil mereka ini secara yuridis mereka mengambil ayat ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين maka dia mengatafkan dalam ilmu nahu mengatafkan musyrikin pada ahli kitab dan ataf di sini me mengharuskan adanya perbedaan ini pendapat jumhur yang mengatakan boleh dikawin Saudara-saudara ini pendapat dengan pendapat tentu ada riwayat-riwayat yang banyak. Hamad ibnu Ibrahim ditanya, saya tanya Ibrahim tentang uh, kawin dengan orang perempuan Yahudi atau Nasrani. Dia bilang tidak apa-apa. Sebab Allah SWT yang melarang, yang dilarang oleh Allah adalah walatang tankihul musyrikat. Yang dimaksud dengan musyrikat ini majusi. Orang menyembah dewa, menyembah api, menyembah matahari dan menyembah keris, menyembah sebagainya. Ya. Juga Hudzaifah Ibnul Yamani kawin dengan salah seorang perempuan Yahudi. Lalu uh, ditegur oleh Umar bin Khattab. Umar termasuk orang yang mengharamkan. Lalu ditegur. Lalu dijawab sama Hudzaifah, "Ya Umar, apakah kau anggap ini perkawinan haram? Kalau kamu bilang haram, saya akan cerai." Lalu Umar bilang, tidak. Saya saya tidak bilang itu haram. Tapi saya khawatir kamu nanti memegang dari perempuan-perempuan seperti itu. Nanti kamu kena yang bangsa sudah merupakan pelacur. Saya takut kamu nanti kena bangsanya pelacur-pelacur itu. Dan mereka tidak ada yang menahan untuk berbuat semacam itu. Jadi Umar melarang supaya hati-hati saja. Nah sekarang zaman sekarang, saudara-saudara. Kejadian-kejadian yang kita lihat bahwa orang-orang perempuan masehi yang dikawin oleh muslimin laki-laki, itu anak-anaknya kalau ada sesuatu dia masukkan pada apa kemauan ibunya. Ada salah seorang keturunan eh, Arab kawin dengan seorang perempuan Belanda. Akhirnya terjadi sesuatu pada malam hari itu anak-anak lima dibawa lari terus sekarang sampai sekarang di Nederland dan bisa. Ayahnya meninggal, ayahnya eh ibunya pergi bersama anak-anaknya ke Nederland. Sekolahnya di gereja. Seperti begini inilah yang kita mesti hati-hati. Sebab penerobosan dari segala jurusan oleh kristianisasi sudah cukup. Jadi jangan ditambah lagi dengan masalah-masalah seperti itu. Lagi pula, menurut ahli-ahli, kemasyarakatan. Dalam satu rumah tangga kalau ada dua agama itu jaminan untuk menjadi aman masih repot di, diharapkan. Pasti ada sesuatu clash. Untuk itu harus kita eh, tolak sama sekali hal semacam itu. Kemudian Allah